faji biha matluwatan la taliyah wa man'u sabqi khabarin laisa stufi berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Beliau ini masih berada dalam pembahasan Kana dan saudari-saudarinya di mana kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-148 sampai bait yang ke-150 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kullun sabaqahu dama hadhar dan seluruh orang Arab atau seluruh ulama nahwu itu melarang didahulukannya khobar dari fi'il dama. Artinya kita tidak boleh mendahulukan khobar madama dari lafat madama. Dan itu disepakati oleh seluruh orang Arab dan juga seluruh ulama nahwu. Kadaka sabaku khobarin man nafiyah. Demikian juga seluruh ulama nahwu atau seluruh orang Arab itu sepakat untuk melarang pendahuluan khobar dari manafiyah. Faji biha matluwatan. Maka datangkanlah dengan ma atau jadikanlah ma itu sesuatu yang diikuti. Artinya ma itu didatangkan sebagai sesuatu yang diikuti, artinya harus didatangkan di awal, ya harus didatangkan di awal, kemudian kata-kata yang lain itu datang mengikutinya. La taliyah. Ya jangan jadikan manafiyah itu sesuatu yang mengikuti. Artinya tidak boleh ada lafat lain terlebih dahulu, dalam hal ini adalah khobarnya, kemudian datang ma' Kemudian Asy-Syaikh, maaf Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau melanjutkan wa man'u sabaqi khabarin laisa ustufi. Dan dilarangnya mendahulukan khobar dari laisa itu merupakan pendapat yang terpilih. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengisyaratkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu terkait boleh atau tidaknya mendahulukan khobar dari laisa. Akan tetapi beliau rahimahullahu ta'ala memilih pendapat yang melarang didahulukannya khobar dari laisa. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu bait yang ke-148 sampai 150. Walaupun di bagian awal bait 148 dipenggal, kemudian bagian akhir dari bait 150 juga dipenggal. Namun dilakukan pemotongan seperti ini itu maksudnya adalah supaya pembahasannya itu berada dalam satu bab atau satu pembahasan. Supaya lebih mudah bagi kita untuk mengikutinya. Beliau memberikan judul Taqdimul Khobari. Didahulukannya khobar. Kemudian beliau Hafizahullah ta'ala melanjutkan Af'alu hadzal babi min haitsu taqaddumil khabari 'alaiha thalathatu aqsamin. Fiil-fiil yang berada dalam pembahasan bab ini maksudnya adalah kana dan saudari-saudarinya itu kalau dilihat dari sisi didahulukannya khobar dari fiil-fiil tersebut, itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Artinya apa? Kalau dilihat dari sisi didahulukannya khobar dari, dari fiilnya, maka kana dan saudari-saudarinya itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Al-awwalu yang pertama, madama. Kelompok yang pertama itu hanya satu, yaitu madama. Wahadihi la yajuzu fiha taqottumul khobari ala mal muttasilati biha. Maka untuk madama ini, maka tidak diperbolehkan untuk mendahulukan khobar dari ma yang bersambung dengan dama tersebut atau mudahnya tidak boleh mendahulukan khobar dari seluruh lafat madama. Fala takulu maka engkau tidak boleh mengatakan la ashabuka musafiron madama aliyun. Ya, tidak boleh mengatakan demikian karena asalnya adalah la ashabuka madama aliyun musafiron. Aku tidak akan menemanimu selama Ali itu masih bepergian. Maka aliyun adalah isim madama dan musafiron adalah khobar madama. Di sini tidak diperbolehkan lafat musafiron, yaitu khobar madama, didahulukan dari lafat madama. Wa'allalu lidhalika, dan para ulama nahwu itu memberikan illah atau sebab mengapa khobar madama itu tidak boleh didahulukan dari madama. Apa alasannya? Bi anna taqdimal khobari alama yaqtadi taqdima ba'dis silati alal mausuli. Karena mendahulukan khobar dari lafat itu membawa konsekuensi didahulukannya sebagian silah dari mausulnya. Wahada mamnu'un, padahal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Kita lihat lian li'annama masdariyatun kama taqaddama. Karena ma yang ada pada madama itu adalah ma masdariyah, bukan ma nafiyah. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada saat menjelaskan madama. Wahia minal mausulatil harfiyati. Dan ma masdariyah itu termasuk huruf-huruf mausul. Wal mausulul harfiyu dan huruf mausul kalismi sebagaimana isim mausul yahtaju ila silatin huruf mausul itu juga sebagaimana isim mausul itu memerlukan silah. Kama dzakarna fi awwali babil mausuli. Sebagaimana telah kami jelaskan pada permulaan bab al-mausul. Fajumlatu dama aliyun musafiron maka jumlah dama aliyun musafiron hiya silatul harfil masdariyi itu merupakan silah huruf masdar, yaitu ma tadi. Fa'idha taqaddamal khobaru alama, maka jika didahulukan khobar dari ma, faqad taqaddama ba'du ajza'i yusilati alal mausuli. Maka itu berarti telah didahulukan sebagian dari silah, ya sebagian dari silah dari mausulnya. Ya, karena tadi seluruh dama aliyun musafiron adalah silah mausul. Kalau sebagiannya saja, yaitu lafat musafiron didahulukan, itu sama saja mendahulukan sebagian dari silah dari mausulnya. Kita kembali ke atas. Ya tadi, wahadha mamnu'un. Dan ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian beliau melanjutkan wa amma taqdimul khabari ala dama wahdaha dan adapun mendahulukan khabar dari lafat damanya saja ya berarti tidak dari lafat manya kan seharusnya satu kesatuan madama ya misalnya madama aliyun musafiron tetapi kalau khabarnya itu didahulukan dari lafat damanya saja Ya, bukan dari manya. Fadzohiru al-jawazu. Maka dari zohirnya, itu perkara yang diperbolehkan. Takulu, ya engkau dapat mengatakan, utruk kiro atal kitabi madamal fikru mashgulan. Tinggalkanlah pembacaan kitab selama pikiran itu masih sibuk. Maka di sini kita lihat ada madamal fikru masyghulan. Di sini diperbolehkan meletakkan masyghulan di antara ma dan dama. Menjadi apa? Watakulu dan juga engkau boleh mengatakan utruk qiraatal kitabi ma masyghulan damal fikru. Artinya sama. Ya artinya tinggalkanlah pembacaan kitab selama pikiran itu masih sibuk. Maka secara zahirnya selama e, lafat tersebut tidak lebih dahulu dari ma ya, ma ya maka itu diperbolehkan. Zahirnya seperti itu. Kemudian al qismu jenis yang kedua laisa. Ya, kelompok atau jenis yang kedua itu adalah laisa. Tadi hanya madama, ini hanya laisa. Wa qad waqa'al khilafu fi jawazi taqdimi khabariha 'alaiha. Ya, ternyata ada perbedaan pendapat, ya. Dan sungguh terdapat perbedaan, ya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu mengenai bolehnya mendahulukan khobar laisa dari lafat laisa tersebut. Wal man'u arjahu. Dan pendapat yang melarang itu adalah pendapat yang paling kuat. Mengapa? Li'annahu lam yarid fi lisanil arabi taqdimul khobari alaiha. Karena tidak ada, ya tidak sampai kepada kita dari lisan orang Arab adanya pendahuluan, pendahuluan khobar laisa dari laisa. Ya, kita tidak pernah mendapati orang Arab berkata demikian. Maka itu menjadi uh, dalil atau menjadi dasar bahwa yang melarang itu lebih kuat. Tetapi di sini dikatakan walladzi yujizut taqdima. Ya, akan tetapi ulama yang memperbolehkan didahulukannya khobar laisa dari laisa yastadillu bitaqdimi ma'muli khobariha fi qawlihi ta'ala an adabil kuffari ada ulama yang memperbolehkan ya memperbolehkan didahulukannya khobar laisa dari laisa apa yang menjadi dalil yaitu didahulukannya ma'mul dari dari khobarnya Ya, yang didahulukan bukan khobarnya, tapi ma'mul dari khobarnya. Ya fi qawlihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-8 an adzabil kuffari. Ya, mengenai azab dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum ya ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum ingatlah ya, di hari azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka maka apa yang menjadi syahid di sini wa wajahul istidlali yang menjadi sisi pendalilannya itu adalah anna qawlahu yauma ya'tihim bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yauma ya'tihim mansubun bi khabari laisa masrufan maka yauma di sini itu mansubnya karena khabar laisa artinya dia menjadi makmul dari khabar laisa apa khobar laisanya, yaitu lafat masrufan. Fahuwa ma'mulun lahu. Maka yauma ya'tihim itu adalah menjadi ma'mul bagi lafat masrufan. Kemudian wataqattumul ma'muli yush'iru bijawazi taqaddumil amili. Maka di sini menurut ulama yang memperbolehkan didahulukannya ma'mul dari laisa itu menunjukkan diperbolehkannya mendahulukan amil. Ya, jadi yang dijadikan dasar itu bolehnya didahulukannya ma'mul. Tetapi di sini lafat khobar laisanya tetap berada setelah laisa. Kemudian kita baca lanjutannya wa ujiba. Akan tetapi untuk ulama yang atau kelompok yang berpendapat bolehnya didahulukan khobar dari laisa itu dijawab bianna hadhil bi'anna hadhil qa'idata ghairu muttaridatin ya. dijawab bahwa kaidah ini itu tidak berlaku ya kaidah bahwa kalau makmul boleh didahulukan maka amilnya juga boleh didahulukan ya kaidah seperti ini itu tidak berlaku. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Faqad ajazan nuhatu taqdima ma'muli khobari inna. Ya maka sungguh para ulama nahwu itu memperbolehkan didahulukannya ma'mulnya khobar inna alasmiha dari isim inna duna taqdimil khobari, tanpa mendahulukan khobarnya. Ya. Contohnya apa? Nahwu inna fitari kholidan jalisun. Ya, inna fitari kholidan jalisun. Maka ini kan asalnya adalah inna kholidan jalisun fitari. Inna kholidan jalisun fitari. Sesungguhnya Khalid itu duduk di rumah. Maka fitari itu adalah makmul dari khobar inna yaitu jalisun. Maka di sini diperbolehkan makmulnya itu didahulukan. Ya, didahulukan dari isim inna menjadi inna fitari khalidan jalisun wa qaddamu ma'mulal fi'lil manfi'i bilam aulan dunahu. Demikian juga para ulama nahwu itu mendahulukan ma'mul dari fi'il yang dinafikan oleh lam atau lan. Ya. Jadi makmulnya didahulukan tetapi fiilnya tidak didahulukan dari lafat lam atau lannya. Nahwu contohnya Zaidan lam adrib. Ya, Zaidan lam adrib. Ya, Zaid saya tidak memukulnya. Ini asalnya adalah lam adrib Zaidan. Ya, lam adrib Zaidan. Maka Zaidan itu adalah makmul dari fiil adrib. Tetapi di sini diperbolehkan didahulukan dari penafiannya yaitu lam. Kemudian kita kembali ke atas. Thumma innal ma'mula fil ayati dhorfun. Kemudian yang kedua, makmul yang ada pada ayat tadi itu adalah dhorof. Ya, yauma ya'tihim. Yauma itu adalah dhorof. Wahuwa yatawassa'u fihi ma la yatawassa'u fi ghairihi. Ya, di sini ditunjukkan keistimewaan dhorof dhorof itu diberi keluasan kepadanya ya daripada apa-apa yang tidak uh, mendapatkan keluasan seperti dhorof. Ya, jadi wahuwa yatawassa'u fihi ma la yatawassa'u fi ghairihi. Dan dhorof itu mendapatkan keluasan ya baginya ya untuk apa-apa yang tidak diluaskan bagi selain dhorof tersebut. Artinya dzaraf itu seperti anak emas. Ya. Dia itu mendapatkan keluasan khusus, padahal keluasan tersebut itu tidak diberikan kepada selain dzaraf. Maka ini adalah jawaban kepada kelompok yang mengatakan bolehnya mendahulukan khobar laisa dari laisa. Kemudian kita lanjutkan. Al-Qismu kelompok yang ketiga, baqi af'alil babi yaitu fiil-fiil yang tersisa dalam pembahasan bab ini. Artinya apa? Kana dan saudari-saudarinya selain madama dan juga laisa. Maka selain madama dan laisa itu masuk ke dalam kelompok yang ini. Walaha halatani. Dan untuk fiil-fiil yang tersisa tersebut itu ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, antataqaddama 'alaiha mannafiyatu. Yaitu kelompok fiil yang didahului oleh ma nafiyah. Wa tahta hadha qismani. Dan fiil-fiil yang didahului oleh manafiyah ini itu dibagi menjadi dua kelompok. Al-awwalu kelompok yang pertama, maka nafyu syarton fi amalihi. Yaitu ketika e, penafian tersebut itu menjadi syarat supaya fiil tersebut dapat beramal seperti kana. Yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Namun syaratnya apa? Harus ada manafiyah. Apa itu? huwa mazala wa akhawatuha. Yaitu mazala dan saudari-saudarinya. Yaitu mazala, mabariha, mafati'a, dan mangfakka. Maka untuk fiil-fiil tersebut, itu manafiyah menjadi syarat supaya dapat beramal seperti kana. Athani yang kedua, malam yakunin nafyu syarton fi amalihi yaitu ketika penafian tersebut manafia tersebut itu bukan merupakan syarat bagi fiil untuk beramal seperti kana artinya apa tanpa manafia itu tetap beramal seperti kana Wahua yaitu kana dhalla bata adha asbaha amsa sor. Maka untuk fiil-fiil ini yaitu kana, dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, soro itu tanpa ma dia tetap dapat beramal seperti kana. Akan tetapi ya bisa jadi dia datang dalam suatu kalimat bersama dengan lafat ma karena memang untuk menafikan. Kemudian fayajuzu taqdimul khabari 'alal fi'li wahdahu. Maka diperbolehkan untuk mendahulukan khobar dari fiilnya saja. Ya, artinya bukan dari manya, tapi dari fiilnya. Fatakulu, maka engkau boleh mengatakan, ma mu'tarofan zala khalidun. Ya, asalnya adalah mazala Khalidun mu'tarafan. Ya, Khalid itu masih diakui. Maka boleh dikatakan ma mu'tarafan zala Khalidun. Khobar ma itu diletakkan antara ma dan zala. Ya. Kemudian wa ma baridan asbahal jawwu wa barihan asbahal jawu. Ya. Maka boleh juga dikatakan seperti ini. Pada pagi hari itu cuacanya tidak dingin. Ya, maka wal aslu asalnya mazala khalidun mu'tarofan. ya asalnya yang tadi ma mu'tarofan zala khalidun itu asalnya adalah mazala khalidun mu'tarofan. Khalidun isim mazala dan mu'tarafan khobar mazala. Kemudian wama asbahal jawu baridan. Ya, yang tadinya wama baridan asbahal jawu asalnya adalah ma asbahal jawu baridan. Al jawu adalah isim asbaha dan baridan adalah khobar asbaha. Kemudian wa amma taqaddumuhu ala manafiyati. Adapun didahulukannya khobar dari manafiyah. Nah, di sini ada dua pendapat. Faman qala lahas sadaratu, maka ulama yang mengatakan bahwa manafiyah itu memiliki hak sodaroh. Artinya harus berada di awal jumlah. Mana'a taqaddumal khobari alaiha, maka kelompok ulama ini yang berpendapat bahwa manafiyah itu memiliki hak sodaroh, itu melarang didahulukannya khobar dari ma. Nahwu contohnya, nasyiton ma asbaha hisyamun. Ya nasyiton ma asbaha hisyamun. Maka asalnya adalah ma asbaha hisyamun nasyiton. Ya, pada pagi hari, Hisham itu tidak bersemangat. Ya. Maka nasyiton adalah khobar dari asbaha. Kalau misalnya ulama yang mengatakan ma itu memiliki hak sodaroh, haknya di awal jumlah, maka ini tidak boleh diucapkan. Waman kola laisalahas sodarotu, adapun ulama yang berpendapat bahwa ma itu tidak memiliki hak saudara. Artinya tidak wajib diletakkan di awal jumlah. Maka ajaza, ya maka kelompok ulama ini itu memperbolehkan meletakkan khobar e, di lebih dahulu daripada ma nafiah karena mereka menganggap bahwa ma itu tidak memiliki hak saudara. Kemudian kita lanjutkan fa in nafyu bi ghairi ma kalan namun jika penafiannya itu tidak berupa ma, ya bukan lafat manafiyah. Seperti apa? Contohnya lan. Ya. Maka apa? Jaza taqdimul khobari alaiha. Maka untuk yang seperti ini boleh mendahulukan khobar dari penafian tersebut. Syaratnya apa? Ya syaratnya tadi eh, penafiannya bukan berupa lafat ma. Ya, tapi selainnya seperti lan Mengapa liwurudihi anil Arabi? Karena itu didapati ya diucapkan oleh orang Arab. Wadzakara ibn Malikin fi syarhil kafiyati annahu jaizun indal jami'i. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau yaitu Syarah dari Al-Kafiyah ya Al-Kafiyah yang merupakan Eh, kitab yang diringkas menjadi Alfiyah ini, itu beliau ketika mensyarah kitab tersebut itu mengatakan bahwa annahu jaizun indal jami'i. Ya, bahwa didahulukannya khobar dari penafian yang bukan ma, ya contohnya adalah lan, itu diperbolehkan ya menurut seluruh uh, ulama nahwu. Kita lihat catatan kaki Ya, ini ada pada Syarhul Kafiyati, bisa dilihat di Syarah Al-Kafiyah. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, uh, Safhata Thamanin wa Tis'aina wa Thalathimi'atin. Pada halaman 398. Wahaka fit tashili, ya, dan Eh, Ibnu Malik rahimahullahu taala menghikayatkan dalam kitab beliau yaitu At-Tashil Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama safhata ihda wa sitina wa mi'ataini pada halaman 261 al-khilafa anil farra'i ya beliau menghikayatkan bahwa ada khilaf ya dari al-farra salah seorang ulama nahwu Wa asyara ila dhalika Ibnu Hisyamin fi Audahil Masaliki. Dan Ibnu Ma, Ibnu Hisyam eh, rahimahullahu taala mengisyaratkan hal tersebut di kitab beliau Audahul Masalik. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama Safhata Sittin wa Arba'ina wa Mi'ata ini pada halaman 246. Kita kembali ke atas. Fatakulu, ya maka engkau boleh mengatakan, Lan yusbihalladhi yasharu nasyiton. Ya, lan yusbihalladhi yasharu nasyiton. Orang yang e, begadang itu tidak akan bersemangat pada pagi hari. Maka di sini e, lan yusbihalladhi yasharu yasharuna syaitan. Ya lan yusbihalladhi yasharuna syaitan. Maka isim yusbihanya adalah alladhi. Ya, kemudian khobar yusbihanya adalah nasyaiton. Watakulu dan engkau boleh mengatakan nasyaiton lan yusbihalladhi yasharu. Ya, artinya khobar dari yusbiha itu didahulukan daripada lan. Yaitu diperbolehkan. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, alla tataqaddama 'alaiha manafiyatu. Yaitu manafiyah itu tidak mendahului fiil-fiil tersebut, ya, fiil-fiil yang nasikh tersebut. Ya, keadaan pertama tadi didahului, yang ini tidak didahului. Wa hadza khassun bi ghairi zala wa akhawatiha. Maka ini khusus untuk fiil-fiil selain zala dan saudari-saudarinya. Karena tadi zala dan saudari-saudarinya yaitu fati'a, bariha, dan infaka itu wajib didahului ma kalau ingin dia beramal seperti kana. Wa yajuzu fi hadza taqaddumul khabari 'alal fi'lin nasikhi. Maka dalam keadaan ini, yaitu tidak didahului oleh manafiyah, itu diperbolehkan untuk mendahulukan khobar dari fi'il nasihnya. Wastadallu bitaqaddumil ma'muli. Ya. Para ulama nahwu itu berdalil, ya, yang dijadikan dasar adalah alasan yang tadi, yaitu bolehnya didahulukan ma'mul ya, bolehnya didahulukan makmul, itu menunjukkan bahwa amilnya juga boleh didahulukan. Ya, menurut pendapat ini. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba, ayat ke-40. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun." Apakah mereka ini yang dahulu ya menyembah kalian? Ya, apakah mereka ini yang dahulu menyembah kalian? Ya, maka perhatikan uh, e, lafat iyyakum. Ya, iyyakum di sini itu makmul untuk fiil ya'buduna. Ya, iyyakum itu adalah makmul dari fiil ya'buduna. Padahal ya'buduna jumlah yang buduna itu e, menempati kedudukan dari khobar kanu. Ya, menempati kedudukan dari khobar kanu. Maka iyakum itu sebagai makmul boleh didahulukan dari kanu. Wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah ta'ala pada surat Al-A'raf ayat ke-177. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfusahum kanu yadlimun. Ya, dan ya, kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zolim. Maka di sini perhatikan uh, eh, angfusahum adalah makmul dari fiil yadlimuna, sama seperti tadi. Ya, yadlimuna itu menempati eh, jumlah yadlimuna menempati kedudukan khobar kanu, kemudian makmulnya yaitu angfusahum didahulukan dari kanu. Ya, ini yang menjadi dasar. Ya, didahulukannya makmul. Walam yarid taqattumul khobari nafsihi. Akan tetapi tidak ada, ya tidak kita temui eh, dalam Al-Quran maupun ucapan orang Arab, eh, khobarnya lah yang didahulukan dari kanak dan saudari-saudarinya. Ya, tetapi di sini dikatakan boleh karena makmulnya boleh. Nah, di sini mungkin ada sedikit tanda tanya ya yang kita akan menjawabnya di catatan kaki. Lakin qad yuqalu akan tetapi ya mungkin akan dikatakan lima yastadilluna ala jawazi taqdimil khabari huna ala nasikhi bima waroda min taqattumil ma'muli ya. Mengapa ya di sini itu para ulama nahwu berdalil bolehnya mendahulukan khobar terhadap nasikh itu dengan pembolehan didahulukannya makmul. Ya. Ini kan yang jadi dalil itu e, didahulukannya makmul boleh, maka khobarnya boleh. Padahal di awal tadi ketika membahas laisa katanya ghairu mutoridah, itu tidak berlaku. Tetapi di sini kok malah boleh. Ya, wa yamna'una hadzal istidlala fi taqattumi khabari laisa. Ya, akan tetapi pendalilan ini justru ya tidak diterima oleh para ulama nahwu tersebut ketika membahas mengenai pendahuluan khabar laisa. Ma'a anna sama'a mafqudun fi kilal maudi'aini. Ya, padahal ya sama atau ucapan orang Arab itu sama-sama tidak ditemui dalam dua keadaan ini. Ya, artinya dari orang Arab kita tidak pernah mendengar khobar mendahului laisa. Atau bahkan khobar mendahului karena dan saudari-saudarinya yang lain itu tidak kita dapati dari uh, e, as dari orang Arab terdahulu. Ya, tetapi kok yang ini boleh, yang laisa tadi tidak boleh. Qad yujabu, ya mungkin dapat dijawab bi anna laisa ad'afu fil amali. Karena laisa itu lebih lemah atau yang paling lemah dalam beramal seperti kana. Mengapa li jumudiha? Ya karena jumutnya. Kita mengetahui laisa itu termasuk fiil yang jamit tidak dapat ditasrif. Ya, tidak dapat ditasrif yang istilahi Ya, maka karena dia jumud, maka dia amalannya yang paling lemah. Walidalalatiha ala ma'nan nafi. Dan juga karena laisa itu menunjukkan akan makna penafian. Lalu apa? Fa'ul hiqat bimallati talzamus sodarota. Ya maka kemudian hukumnya diikutkan kepada ma yang dia itu memiliki hak sodaroh ya terus berada di depan. Ya, ini adalah jawabannya. Kemudian kita kembali ke atas fa iyyakum maf'ulu ya'buduna. Maka lafat iyyakum pada surat Saba 40 adalah maf'ul untuk fi'il ya'buduna. Wa anfusahum maf'ulu yadlimuna. Dan anfusahum tadi adalah maf'ul untuk fi'il yadlimuna waqad taqaddamal maf'ulani. Ya dan sungguh kedua maf'ul tersebut itu didahulukan dari kanu. Walidha qala benus Uh, eh, maaf, walidha qala benus Maka eh, dan oleh karena itu berkata Ibnu Siraj ya Ibnu Siraj beliau mengatakan Al-qiyasu jawazu dhalika walam yusma. Ya. Dan kiaslah yang membolehkan hal tersebut. Ya, walaupun itu tidak didengar dari orang Arab. Ya. Kemudian waqad yajibu taqaddumul khabari 'alan nasikh Dan terkadang ya ada keadaan di mana wajib mendahulukan khabar dari nasikh. Ya, kapan itu? Wadzalika idza kana al isman wajibas sodaroti. Itu ketika khabarnya adalah isim yang dia itu memiliki kedudukan wajib sadarah, wajib berada di depan jumlah. Ka asma istifhami. contohnya adalah isim-isim istifham. Nahwu contohnya, aina kanal ghaibu ya di mana orang yang waktu itu uh, hilang atau membolos ya maka kan nanti jawabannya kanal ibu misalnya fitari ya aina kanal ghaibu uh, eh, mustaqirran fitari misalnya maka di situ kita melihat bahwa jawaban dari aina itu kedudukannya adalah khobar kana. Ya, khobar kana. Tetapi di sini berupa isim istifham. Padahal isim istifham itu haknya ada di awal jumlah. Maka di sini justru wajib mendahulukan khobar dari nasikh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke 137. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard Fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Ya fasiru fil ardi, karena itu berjalanlah kalian di muka bumi. Fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, dan perhatikanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan para rasul. Fa kaifa, maka lafat kaifa di sini, is mustifhamin merupakan isim istifham. Fi mahalli nasbin kana muqaddamun wujuban. Yang isim istifham ini menempati kedudukan nasab sebagai khabar kana dan wajib didahulukan. Ya, wa akibatu ismuha. Dan akibatu adalah isim kana. Ya. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kullun sabaqahu damahadhar ila akhirih. Ya, beliau mengatakan wa kullun sabaqahu damahadhar ila akhirih ai inna kullal arabi au kullan nuhati mana'a ma khabari dama 'alaiha bahwa seluruh orang Arab atau seluruh para ulama nahwu itu melarang didahulukannya khobar dama dari lafat dama. Ya, atau mudahnya lafat madama. Ya ini wal muradu takot tumuhu alama Ya, dan yang dimaksud adalah didahulukan dari ma yang ada pada madama. Ya bukan lafat damanya saja huwal mutabadiru minan nazmi biqori ma ba'dahu. Ya dan pemahaman ini yaitu pemahaman yang dimaksud adalah didahulukan dari ma ya, bukan dari damanya tapi didahulukan dari ma damanya itu adalah yang terlintas di dari di pikiran kita ketika kita membaca nazomnya. Ya. Korinahnya apa? Yang jadi korinahnya adalah apa yang setelahnya. Thumma qala, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan, kadza kasabaku khobarin mannafiyah. Ya, maksudnya apa? Ay, kama al arabu awin nuhatu taqattuma khobarida ma'alama. Ya sebagaimana orang Arab atau ulama nahwu itu melarang mendahulukan khobar dama, dia eh, melarang mendahulukan khobar dama dari ma, kadzaka taqaddumal khabari ala mannafiyati. Atau di sini uh, jumlah tersendiri saja. Kadzaka taqaddumul khabari ala mannafiyati fahuwa mahdzurun. Ya. Demikian juga maka didahulukannya khabar dari manafiyah itu juga terlarang. Fajik biha matluwatan Ya, apa maksudnya? Ai i'tibi manafiyati sabiqatan yatluha ghairuha. Yaitu datangkanlah manafiyah itu sabiqatan, ya sesuatu yang menjadi yang paling awal. Ya, yatluha ghairuha yang selain ma itu kemudian datang mengikuti lafat ma. Artinya ma harus paling awal, lafat-lafat yang lain datang setelahnya. La taliyah Ya, apa maksudnya la taliyah? Ai la masbuqatan. Ya, jangan jadikan eh lafat ma tersebut itu menjadi sesuatu yang didahului, ya. Artinya apa? Eh dia itu datang setelah lafat-lafat yang lain. Ya, artinya intinya ma itu harus paling awal, kemudian yang lain mengikuti. Kemudian jangan sampai Ma itu datang setelah misalnya khobar dari uh, jumlah tersebut. Wahada syatru ma'ama fihi min tawqidi ma qablahu. Maka syatr ini, ya bagian bait ini, bersama uh, eh, wahada syatru ma'ama fihi, ya dan syatr atau bagian dari bait ini, bersama yang terkandung di dalamnya, itu merupakan penguatan dari yang sebelumnya. Fafihi ifadatun annama talzamus sodarota fi jumlatiha abadan. Maka di sini terdapat faedah bahwa ma itu memiliki hak sodaroh. Ya, artinya harus diletakkan di awal jumlah selama-lamanya. Ya, artinya harus berada di awal jumlah. Summa qala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan, wa man'u sabaqi khabarin laisastufi. Dan terlarangnya e, mendahulukan khobar dari laisa itu adalah pendapat yang terpilih. Ai ukhtira man'u taqattumil khobari ala laisa. Ya, pendapat yang terpilih itu adalah ukhtira, yang terpilih adalah didahulukannya atau terlarangnya didahulukan khobar dari laisa. Kemudian wa khobarin yuqra'u bitanwini. Ya, semua lafat khobarin yang ada di dua bait ini itu dibaca dengan tanwin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.